Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah tawfiru ma tahtaju ilaihi az-zawjatu min ta'amin wa maskanin wa khidmatin wa dawain wa in kanat ghaniyatan. Yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh istri baik itu makanan, tempat tinggal, eh, khidmah maksudnya pelayan bantu obat kalau dia sakit walaupun si istri tersebut orang kaya. Jadi nafkah wajib atas suami walaupun istri adalah kaya. Ini berdasarkan Alkitab, Sunnah dan Ijma. Adapun dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah wa 'alal mauludi lahu 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha wa 'alal mauludi lahu dan wajib atas al maulud lahu itu bapak untuk apa memberikan rezeki maksudnya makan ya dan kiswah bagi si ibu bil ma'ruf dengan ma'ruf. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas suami untuk memberikan e, nafkah, baik itu makanan ataupun pakaian. Dan yang dimaksud dengan al-ma'ruf di sini adalah apa yang e, eh, muta'aruf alaihi fi urfi syar'i, apa yang sudah umum dalam kebiasaan syar'i. Jadi e, kebiasaan apa? E, tentu kan beda ya antara e, satu keluarga dengan keluarga yang yang lain. Tapi tanpa berlebihan, tanpa kurang juga. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaklah orang yang memiliki kelapangan memberikan nafkah dari kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani jiwa, tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia berikan kepadanya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Jadi orang kaya dengan orang yang ya biasa cukup apa cukup-cukupan beda kan kebutuhannya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna dan berikanlah kepada mereka kepada para wanita tempat tinggal di mana kalian tinggal dari apa yang kalian dapatkan kalian mampu dan tidak boleh Eh, kalian me, me, apa, menyusahkan mereka, memadaratkan para wanita supaya menyulitkan atas diri mereka. Maksudnya ini kaitan dengan eh, wanita-wanita uh, yang dicerai, itu kan. Wanita yang dicerai tetap harus disuruh tinggal di rumah suaminya ini kaitan dengan tolak roji ya tolak roji wanita yang dicerai dengan tolak roji itu tetap tinggal di rumah suaminya dan tidak boleh mengeluarkan mereka dari rumah kalian dan mereka juga tidak boleh keluar. Jadi di sini tetap tinggal dan di sini e, suami diperintahkan untuk memberikan tempat tinggal walaupun wanita sudah ditolak dengan talak yang rajin Kemudian wa in kunna ulati hamlin dan jika mereka para, wanita yang dicerai itu adalah wanita yang sedang hamil maka berikan kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan jadi yang sedang hamil pun eh, yang dicerai yang sudah mutallaqah tapi dia hamil wajib diberikan nafkah kemudian dalam as-sunnah dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang panjang, dalam hadis tentang haji, riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak atas para wanita yang harus kalian tunaikan para suami adalah rizquhunna wa kiswatuhunna. Rizkinya, nafkahnya, makannya dan kiswahnya pakaiannya jadi e, makanan tempat tinggal pakaian itu kewajiban suami bil ma'ruf jadi dengan ma'ruf kemudian juga dalam hadis Bukhari Muslim juga e, kisah Hindun bintu Utbah suami istrinya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW mengatakan ya Rasulullah inna abi inna abas sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadhu min malihi bi ghairi ilmihi ya Rasulullah Abu Sufyan ini orang yang sangat pelit yang tidak memberikan uh, bagi saya dan maksudnya tidak mau ngasih biaya hidup saya dan anak saya kecuali yang saya ambil diam-diam dari hartanya jadi boleh tidak kalau saya ngambil diam-diam. Makanya ketika butuh eh, Mekah, ketika para wanita yang di Mekah diambil bayatnya, kemudian di antara bayatnya untuk tidak mencuri, Hindun apa menarik tangannya. Gitu kan. Tidak mau membayat atas pencurian. Kenapa? Karena selama ini suka ngambil dari Abu Sufyan dari suaminya untuk biaya hidup dia dan anaknya. Kemudian ya dijelaskan kepada Rasulullah uh, uh, tadi kondisinya Abu Sufyan ini rajulun syahihun itu. Syahih itu lebih pelit daripada bakhil itu kan. Syahih itu. Kemudian kata Rasulullah Pak, khuzi memalihi ma, uh, bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya walaupun diam-diam apa yang mencukupkan bagi dirimu dan bagi anak kamu. Jadi walau andai kata ada suami yang pelit gitu kan e, tidak mau ngasih boleh bagi istri ngambil untuk secukupnya bagi dia dan anaknya. Kemudian dalam hadis yang lain hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, eh, Ibnu Majah hadis uh, sahih juga Rasul ditanya oleh uh, seorang sahabat dari hadis Muawiyah ibnu Hakam kata sahabat tersebut mahaku zauji ahadina alaihi apakah hak yang harus itu naikkan oleh si suami atas istrinya jadi zauj itu kan di sini hakku zauji uh, ahadina alaihi kan zauj dalam umum kan suami ya sebenarnya bahasa yang fasih zauj itu buat istri buat suami disebut zauj itu kan cuma dalam bab warisan biasanya dipisahkan kalau uh, buat istri adalah zaujah ya. tapi sebenarnya dalam bahasa yang fasih adalah buat istri disebut zauj buat suami juga disebut zauj. Makanya tadi dalam hadis haqqu zauji ahadina alaihi itu kan. Apa hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya itu kan. Kata Rasul, tut'imuha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Kamu memberi dia makan apa yang kamu bila kamu makan. Jadi kalau kamu makan dia juga harus makan. Watak Wataksuha idak taseta memberikan pakaian bila kamu punya oh, bila kamu berpakaian juga jangan memukul wajah. Jadi kalau kalau apa memberikan pelajaran kepada istri kan boleh kondisi-kondisi tertentu kan memukul ya. Tapi jangan memukul wajah. Wala tuqabbih jangan apa mencaci maki itu kan wala tahjur illa fil baiti dan jangan menghajar dia kecuali di di rumah di sini apa memberikan dia makan dan pakaian itu hak apa kewajiban suami atas istri Kemudian ijma ulama Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan ittafaqa ahlul ilmi ala wujubi nafaqati azwajati ala azwajihinna idza kanu balighina illa nashisa minhunna Para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika para istri itu balik wanita yang apa idza kanu jika para suami itu apa balik kan kok oh, kalau bagaimana kalau kok oh, disebutkan jika si suami adalah orang balik memang boleh nikah kalau belum balik boleh tapi yang melakukan akadnya adalah walinya berarti uh, yang memberikan biaya juga adalah walinya ya, orang punya uh, apa anak umur tujuh tahun terus ada uh, apa hewan yang lain punya anak punya umur lima tahun dinikahkan oleh orang tuanya itu pernikahan sah cuma nanti kalau udah besar punya hak untuk khiyar untuk milih gitu artinya di sini kalau balik gitu kan si suaminya balik kalau tidak balik ya tidak punya tidak wajib nafkah kenapa kalau belum balik belum bisa duhul kan sedangkan adanya nafkah itu karena adanya uh, dukul. Kemudian kecuali yang nusyuz dari kalangan para wanita. Nusyuz itu durhaka kepada suami. Perempuan pergi pergi meninggalkan rumah istrinya eh, suaminya tanpa izin itu kan nusyuz. Pulang ke mana. Jadi selama dia pulang tidak balik, tidak wajib nafkah. Itu namanya nusuj. Nusuj itu uh, gugur kewajiban nafkah atas suaminya. Dan di uh, kenapa hikmah di antara uh, hikmah di antara wajib di antara hikmah wajib nafkah atas suami terhadap istrinya karena istri ini tertahan dengan suaminya. Dia tidak bisa, Pak. Karena dia melayani suaminya, tertahan. Bahkan eh, apa namanya? Dia tidak bisa apa? Eh, bekerja kalau di luar kalau tidak diizinkan oleh suaminya kan. Jadi makanya sebagian ulama ada yang memasukkan dalam mahjur alaih itu, oh mahjur alaih eh, orang-orang yang dicekal itu kan yang tidak boleh bertasarruf berdaya guna dalam hartanya di antaranya menurut sebagian ulama adalah wanita karena memang ada hadis eh, nanti bahwa Rasul mengatakan la yajuzu lil mar'ati atiyatun illa biizni zawjiha tidak boleh wanita memberikan sesuatu harta miliknya itu dengan izin suaminya artinya hartanya saja apa tertahan dari e, untuk diberikan kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Itu menurut sebagian ulama. Tapi yang kaitan dengan bab kita di sini adalah kaitan dengan di antara hikmah wajibnya nafkah nafkah atas suami terhadap istri karena istri tertahan untuk e, apa hak suaminya. Maka orang yang menahan orang yang tertahan demi kepentingan seseorang seseorang tersebut wajib menunaikan nafkahnya. Umpamanya e, orang disuruh melakukan sesuatu untuk kepentingan kepentingan si A untuk hak si A orang si, si B ini tertahan untuk menunaikan hak si A maka kewajiban si apa e, yang menahan ini untuk memberikan nafkah makanya ini hukum umum, makanya di Islam Allah mem, e, penguasa muslim memenjarakan orang kafir. Wajib nggak memberikan makan? Wajib kan? Ya. Begitu juga e, sebaliknya. Orang kafir menahan orang muslim harus memberikan makan karena menahan hak orang lain. Makanya sebagaimana e, apa istri e, suami zalim saat tidak memberikan nafkah kepada istrinya begitu juga orang yang menahan orang lain tidak memberikan na e, nafkah itu adalah zalim kemudian syarat keberhakan nafkah maksudnya tidak semua istri wajib diberikan nafkah. Ada syarat-syarat seorang perempuan itu e, wajib atas suaminya untuk memberikan nafkah. Di antaranya pertama adalah ayyakuna akduz zawaji sahihan. Pernikahannya, akad nikahnya sahih, sah. Kalau batil, kalau pernikahan yang fasid, yang batil tidak memiliki konsekuensi kewajiban di antaranya adalah nafkah. Kemudian yang kedua adalah antusalima nafsaha ila zaujiha. Si perempuan menyerahkan dirinya kepada suaminya. Makanya kalau umpamanya orang di antara e, antum nikah nikah kemudian istrinya masih masih di rumah orang tuanya belum di diantar ke rumah si pria ini. Berarti kan belum diserahkan, belum ada kewajiban nafkah bagi si atas si suami ini. Karena belum istri belum di, diserahkan. Terus yang ketiga adalah antumak kinahu minilistimta biha. Si perempuan eh, apa mempersilahkan atau memberikan kesempatan bagi si suami untuk menggaulinya. Jadi kalau perempuan walaupun sudah di rumah, sudah diantar ke rumah e, suaminya, tapi tidak apa menolak untuk di digauli itu kan nusuz ya nusuz berarti si suami tidak wajib memberikan nafkah jadi kalau e, eh, punya ada orang tua orang tua yang Eh, keluarga nih keluarga mengizinkan putrinya untuk untuk apa eh, menikah dengan orang di antara antum ya kan belum apa belum diserahkan kepada antum di penjara ya belum diserahkan dan belum memberikan kesempatan berarti nafkah wajib atas siapa ya orang tuanya Kemudian yang keempat, Allah tamtani'a minal minal minil imtiqal haitsu yuridu az Si perempuan tidak menolak pindah ke mana saja si suami menghendaki. Tapi kalau si perempuan tidak mau, umumnya dia tinggal di di Jakarta. Ketika suaminya mau pindah ke Solo, dia tidak mau pindah, mau tetap di Jakarta. Suaminya pindah ke salah. Perempuan tidak mau berarti tidak wajib memberikan nafkah. Kecuali kalau di awal akad nikah ada syarat. Saya mau nikah dengan kamu, tapi syaratnya saya tidak mau dibawa pindah keluar jadi Jakarta. Nah, itu lain. Walaupun suaminya pindah punya ke sana ke Jawa sana, tetap nafkah wajib di ditunaikan karena ini syarat dari awal yang disepakati. Kemudian yang kelima adalah ayyakuna min ahli istimta. Kedua-duanya suami istri ini adalah e, tergolong orang yang sudah bisa melakukan istimta. Jadi kalau anak kecil kan belum. Walaupun sudah menikah, belum ada kewajiban nafkah. itu kaitan dengan syarat-syarat. Jadi kalau ada salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi berarti tidak tidak wajib nafkah. Kemudian yang selanjutnya nafkah wanita yang sedang menjalani iddah. Baik karena dicerai, cerainya ini baik tolak roji atau tolak bain atau bisa jadi iddah karena ditinggal wafat oleh suami. Nah, bagaimana? Apakah Eh, wajib tidak nafkah atas suaminya. Pertama, kalau wanita yang dicerai dengan tolak roji dalam masa iddah, tolak roji, tolak satu atau dua itu tolak roji, baik dia hamil maupun tidak hamil wajib bapak wajib diberikan nafkah. Nah, tadi dalam ayat yang tadi disebutkan di awal tentang wanita yang sedang dicerai dalam masa idah Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum mi wujudikum. Perintah untuk memberikan apa? tempat tinggal. Tidak boleh apa? la tukhrijuhunna min buyutikum wala ya oh, min buyutihinna wala yakhrujna tidak boleh apa? dikeluarkan dari rumah. Kalau tidak kalau berarti kan kalau masih di rumah kita berarti masih tertahan oleh oleh kita. Berarti wajib untuk memberikan nafkah. Jadi kalau tolak raji itu wajib tinggal di rumah suami dan suami wajib memberikan nafkah. Kemudian begitu juga yang sedang hamil. Wah, hamil baik apa e, roji atau bain tetap wajib nafkahan. Wa wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin hatta yadhna hamlahunna. Kalau mereka sedang hamil, maka beri, berikan nafkah sampai mereka melahirkan. Ini hamil di sini baik tolak bain maupun apa e, tolak wajib Bainnya baik e, apa e, ya bainuna sugro e, kubro ya karena ditalak tiga ya, itu kan termasuk juga yang apa yang yang hulu sedang hamil itu tetap dia wajib diberikan nafkah karena hamilnya Adapun kaitan dengan wanita yang sedang hamil tapi ditinggal wafat oleh suaminya ditinggal wafat oleh suaminya kan kalau tolaknya roji kan uh, ditolak kan dua tadi wajib ini kalau ditinggal wafat apakah wajib tidak nafkah bagi wanita yang sedang hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya ada perselisihan kalau dalam kitab ini disebutkan uh, apa wajib juga diberikan, diberikan nafkah tapi ada asar uh, dari Jabir marfu diperselisihkan tentang apakah hadis ini marfu atau mauquf itu apa fil hamil alladhi yutawaffa anha zawjuha uh, Rasul mengatakan tentang wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya kata Rasul la nafaqata tidak ada nafkah bagi dia Terus orang bertanya, kalau nggak ada nafkah terus dari mana? Ini kan dari hubungan dengan suaminya dulu. Sedangkan kan suami udah meninggal dunia. Terus nafkahnya diwajibkan kepada siapa? Kalau ulama yang mewajibkan nafkah berarti kepada wali si laki-laki yang meninggal tersebut. Nah, kalau ulama yang mengatakan tidak wajib nafkah, tapi si biaya hamil ini ya biaya selama dia hamil melahirkan diambil dari warisan si bayi ini kan dalam Islam walaupun kandungan ya e, orang janin yang ada dalam kandungan ditinggal wafat oleh bapaknya itu dapat warisan dapat warisan umumnya seorang perempuan baru menikah ya sudah hamil suaminya meninggal dunia. Ini dapat warisan janin ini. Tergantung nanti kalau ternyata pas keluar ada laki-laki, umpamanya yang yang apa yang eh, eh, ahli, ahli, waris cuma si, si istri sama si si janin ini, berarti istri dapat seperdelapan dan si janin dapat tujuh per delapan. Berarti biaya hamil ini dari apa? dari yang tujuh ke delapan ini. Jadi itu e, menurut ulama yang mengatakan bahwa tidak ada nafkah atas si laki-laki, tapi diambil dari apa warisan bagi e, dari si e, hak si janin ini. Itu kaitan dengan e, apa yang hamil ditinggal wafat oleh suaminya. Terus kaitan dengan tolak bain, talak bain kubro itu yang di, dicerai dengan talak tiga. E, Fatimah bintu Qais ditalak tiga. Dia berkata dalam hadis Sahih Muslim dari Syabi dari Fatimah binti Qais tentang fil mutallaqati salatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata la laha wala sukna tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi si wanita yang ditalak bain dengan bainuna kubro. Ini kaitan dengan yang talak bain. Walaupun ada pendapat mengatakan tetap wajib nafkah. Umar ibn Khattab mengatakan nafkah bagi yang ditalak tiga dengan e, alasan dalam Al-Quran Allah mewajibkan nafkah bagi wanita yang sedang yang sedang idah, gitu kan. Kemudian ketika sampai kepada Umar e, hadis ini dari Fatimah binti Qais bahwa Rasul menetapkan nafkah bagi dia pada di talak tiga kata Umar ya mungkin Umar ragu apa benar nggak e, apa kabar Fatimah binti Qais ini Umar mengatakan saya tidak mungkin meninggalkan kitabullah karena berita seorang perempuan yang tidak diketahui apa dia benar atau dia salah beritanya tapi itu ijtihad Umar sedangkan yang benar adalah tadi yang dikisahkan oleh Fatimah binti Qais karena dia sebagai pelakunya Karena ada hadis juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Al Bukhari dan Muslim innama sukna wan nafaqah liman li zawjiha 'alaiha ar Tempat tinggal dan nafkah itu adalah wajib bagi istri yang mana suami punya hak rujuk terhadapnya. Berarti dalam talak wajib. Artinya dalam talak tadi bain tidak ada kewajiban nafkah. Dan ini sesuai dengan tadi hadis Fatimah bintu Qais Kemudian selanjutnya adalah eh, hak-hak uh, yang non materi, bukan bersifat harta. Di antara hak istri atas uh, suaminya adalah yang bukan kaitan dengan materi adalah husnu muasyaratiha. Baik dalam melakukan muasyarah, mempergauli dia. Tadi kan disebutkan tidak boleh apa? memukul wajahnya, tidak boleh mencaci makinya, tidak boleh apa menghajarnya selain di di rumah. Itu jadi memberikan eh, pelayanan-pelayanan yang baik kepada istri Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an tafahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah mereka dengan baik para istri. Bila kalian membenci tidak atau tidak menyukai mereka, maka mudah-mudahan kalian bisa jadi kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Mungkin kita tidak suka dengan satu perilaku pada perempuan tersebut. Bisa jadi ada hal ya positif yang lain. Mana dalam hadis Sahih Muslim la proku mu'minun mu'minatan in kariha minha hulukan radiya minha hulukan akhar. Jangan wanita laki-laki mukmin membenci wanita mukminah maksud istrinya. Jika dia membenci satu perilaku bisa bisa jadi dia menyukai perilaku yang yang lain. Karena tidak ada yang namanya wanita itu orang tabiatnya diciptakan apa? Dalam keadaan apa? Bengkok itu kan. Rasul mengatakan Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj wastausu bin nisa'i khairan baik-baiklah kalian terhadap para wanita karena mereka diciptakan dari zila gitu kan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok apa yang paling apa paling atas gitu kan kalau kalian meluruskannya dengan kencang itu kan ingin ya namanya orang ingin yang sesuatu yang ideal kan kalau tulang rusuk di namanya bengkok kalau di diluruskan dengan keras apa kasar tahu engkau mematahkannya dan kalau dibiarkan tidak diluruskan terus bengkok dalam riwayat Imam Muslim fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwajun fa in zahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha kalau eh, jika kamu apa istimta dengan dia maka kamu beristimta dengan dia dalam keadaan dia bengkok. Kalau kamu apa meluruskannya dengan keras, maka kamu mematahkannya dan mematahkannya artinya mencerainya. Maksudnya harus sabar dengan apa perilaku istri. Kan kalau dalam bayangan rumah eh, sebelum nikah bayangan rumah tangga itu apa indah aja kan? Iya dalam bayangannya indah itu kan kalau udah dijalani ternyata apa ya, mungkin sekarang uh, uh, apa baru nikah apalagi nikahnya kalau di penjara ya belum rumah tangga soalnya indah yang dibayangin teleponan kan dibesukan tapi ketika pas rumah tangga baru kelihatan perilaku laki-lakinya gini gitu kan perilaku istrinya gini yang istri begini tabiatnya, yang laki-laki gini. Jadi maksudnya tidak e, harus ada penyesuaian, butuh waktu. Makanya apa? Kata Rasul baik-baik gitu kan dalam mempergauli perempuan. Jadi harus sabar gitu. Kalau tidak sabar, ingin ideal langsung gitu kan. Ideal langsung ya cerai. Nanti cari lagi ingin cepat secara lagi kan gitu mungkin tanya aja semua orang tua di sini diantara fenomena uh, apa uh, eh, kesempurnaan akhlak adalah mempergauli istri dengan akhlak yang mulia. Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya. Dalam hadis sahih Aisyah radhiyallahu taala anha uh, mengatakan sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu falabisna hatta idza arhaqani lahmu sabaqani fasabaqani faqala hadhihi bitilka Aisyah mengatakan Rasulullah mengajak lomba lari dengan saya ini Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha maka apa fasabaqtuhu karena masih saya masih apa uh, ya awal-awal masih ringan badannya itu kan rasa baktuhu saya bisa mengalahkan beliau kemudian setelah agak lama kemudian dilakukan lomba lagi Rasul udah agak berat kan badannya maka pas sabakon apa eh, saya udah mulai berat itu kan karena udah eh, rumah tangga kemudian eh, lomba lagi ternyata Rasul yang yang menang terus Rasul mengatakan hadhi bitilka ini bayar yang kemarin Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat jadi kalimat-kalimat yang yang yang yang kasar, yang itu dihindari. Tentunya ya masing-masing lebih tahu tentang perilaku kan tabiat. Karena satu keluarga itu beda dengan keluarga yang lain. Mungkin ada keluarga ketika dibilang istrinya, kalau dibilang kalimat apa? Umpamanya kalimat kamu itu kan, ya. Kan macam-macam orang itu. Ada yang kalau istri dibilang kamu, ya biasa aja itu kan. Tapi kalau ada yang lain juga yang berbeda kalau dibilang kamu di apa terdengarnya oleh dia kasar. Itu harus dibedakan juga. Jadi eh, itu akan tahu dengan perjalanan waktu. Jadi kalimat juga harus di, diperhatikan. Mungkin kita dari keluarga yang kasar ya, mungkin yang kaku yang mungkin e, istri keluarga yang lain itu kan harus di, ada penyesuaian dari keduanya. Namanya juga apa? Rumah tangga kan menyatukan tabiat yang yang berbeda.